Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandumah Usul Fiqhi wa Qawaidih. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau, "Ikhtani "Ikhtanimil qawaidal usula, faman tafuthu yuhram mil wusula." Ikhtanimil qawaidal usula, faman tafuthu yuhram mil wusula. Ini Pembahasan sekarang ini pembahasan bagaimana? Pembahasan yang sangat bagus sekali ini. Ikhtanim itu maksud carilah. Carilah kaedah-kaedah dan juga usul, landasan-landasan pokok. Barang siapa yang terluputkan tafudhu. terluputkan usul, yuhramil musula. Maka akan diharamkan untuk sampai. Apa kaedahnya kemarin? Man hurrima al-usul, hurrima al usul Itu dihafal. Man hurrima al usul, al usul. Pertama usul, kedua usul. Coba ulangi. Ya, jangan terbalik ya. Man hurrimal usulu hurrimal usulu. Artinya apa? Barang siapa yang diharamkan landasan pokok kaidah-kaidah itu dasar-dasar pokok tadi kok diharamkan, kok enggak paham, itu akan diharamkan untuk sampai pada ilmu yang banyak. Kami ya? antum paham? dapat ilmu yang banyak karena tahu usulnya gitu loh. Jadi enggak perlu panjang lebar gitu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum misalkan enam satu kaidah perlu dihafal, dihafal. Semua hewan laut halal kecuali yang membahayakan. Enggak perlu antum hafal satu persatu. Paham ya? Taunya cuman apa? Ikan saja. bagaimana babi laut Ustaz? Babi, yang babi ya haram katanya. Berarti dia enggak paham. Paham belum? Tujuan menghafal satu kaidah atau usul itu nanti yang lain dikiaskan gitu loh. Hewan laut bukan babi tersebut. Naam. Semua hewan laut halal kecuali yang membahayakan selesai. Jadi semua pertanyaan nggak perlu satu persatu. Nggak perlu mengecek babi laut bagaimana hukumnya, kemudian ikan laut bagaimana, kemudian ular laut bagaimana, anjing laut bagaimana hukumnya. nggak perlu. Paham ya? Kenapa nggak perlu? Antum hafal satu usul, satu kaidah, eh, satu landasan pokok itu bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali. Iya enggak? Coba antum sekarang antum ya. Antum hafal itu ya. Semua hewan laut apa hukumnya? Halal kecuali yang membahayakan kelihatannya satu kaedah. Padahal semua hewan lautan banyak. Ada cumi-cumi, ada kerang, ya enggak? Ada mutiara. Mutiara halal enggak mutiara? Eh? Halal atau enggak mutiara? Ya halal tapi kan kan itu. <laughs> mutiara dimakan enggak? Kerangnya itu dimakan. Nah, barakallahu fikum halal ya, kembali ke kaidah. Jadi pentingnya itu pentingnya. Enggak perlu antum panjang lebar. Ini bagus sekali nasihat beliau ya. Barang siapa yang terluputkan kaedah dan juga dasar pokok yaitu usul, niscaya akan diharamkan untuk sampai pada ilmu yang banyak. Qauluhu qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu ikhtanim ay utlubha ala annaha ghanimah. Carilah kaedah-kaedah dan usul tersebut seakan-akan itu ghanimah, tahu ghanimah harta rampasan perang. Coba, harta rampasan perang gitu loh, semangat untuk mencarinya. Wa ala annaka adraktaha idrakal mujahid lil ghanimah. yaitu dengan catatan bahwasannya kamu akan mendapatkannya itu seperti mendapatkan apa? Seperti seorang yang berjihad mendapatkan ghanimah. Semangat atau enggak kira-kira? Semangat. Wa hadha yadullu 'ala al-hirs 'ala idrakiha min wajhin wal hirs 'ala ibqa'iha min wajhin akhar. Di sini menunjukkan bahwasanya semangatnya untuk meraih mendapatkan apa? kaidah-kaidah tersebut dari satu sisi dan semangat Nah barakallahu fikum untuk apa? Tetapnya kaidah tersebut dari sisi yang lain. Qauluhu al-qawaid al-usula yakni al-qawaid al-usuliyah allati takunu aslan. Maksudnya apa maksudnya? Sarilah kaidah-kaidah usul yang akan dijadikan landasan pokok takunu aslan, landasan pokok aslan itu ya. Landasan pokok. Jadi inti gitu loh. Faham belum? Nah, sudah kita lewati kemarin kan? Terkadang yang jadikan patokan itu apa kemarin? Illah apa itu ilah? Sebab atau alasan. Ilah sebab atau alasan yang disebut oleh para ulama terkadang jadikan apa? Dijadikan patokan atau inti. Paham belum? Contohnya apa kemarin? Kenapa kok diharamkan khamer iskar? Karena memabukkan. Namanya ilah bukan ini berarti? Ilah. Sebab bukan? Sebab. Sebabnya kenapa? Memabukkan. Nah, antum ambil kesimpulan dari ilah tersebut, setiap yang memabukkan apa? Haram. Walaupun bukan sairan. Paham ya? Walaupun sesuatu yang dioles, antum misalkan dapat sesuatu yang dioles, dioleskan di hidung kemudian antum hirup, lama-lama antum mabuk, haram enggak? Haram walaupun enggak diminum ya. Walaupun enggak diminum. Kenapa ilahnya iskar? Jadi ilah itu sebab yang disebutkan atau alasan yang disebutkan oleh para ulama terkadang bisa menjadi apa? asal, bisa menjadi dasar pokok. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi landasan itu ya. Seperti itu. Naam. Kita lihat sawa'un fi babil fikih atau fi babi usul fikih, baik dalam bab fikih atau bab usul fikih. Bab fikih jelas. Tapi kalau ditanya orang, duluan mana kira-kira kita mempelajarinya itu? Belajar usul dulu atau belajar fikih dulu? Kalau antum mengajari ke orang awam, orang kampung itu, antum ajarkan usul fikih ini, pusing enggak kepalanya? Orang awam kampung, bapak-bapak, ibu-ibu itu, antum ajari Bapak-bapak, ibu-ibu, al asal fil amr ya dulu al wujud. Hukum asal perintah itu wajib. Kira-kira bingung nggak mereka? Bingung ajarkan fikih di sela-sela pembahasan fikih diajarkan usul fikihnya. Tapi kalau kita para talabatul ilm beriringan dengan belajar usul fikih ini mempelajari fikih juga karena penting gitu loh. Paham ya? Tapi kalau antum terjun ngajari orang awam, kampung-kampung itu antum ajar usul fikih, kepalanya pusing. Paham ya? Nah, ini ini lafaznya umum nih, Pak. Yang ini lafaznya khusus nih. Eh? Nah, an-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Hah? Isim nakirah berada pada konteks penafian itu memberikan faedah umum. Mereka enggak enggak paham apa itu, apa itu nakirah, apa itu ma'rifah itu loh. Tapi fikihnya, salat bagaimana? Tauhid, salat, paham ya? Wudu atau semisalnya. Ini penting sekali. Wal qawaid jam'u qaidah. Qawaid itu jamak dari kaidah, wahya ma yanbani alaihi ghairuhu. Kaedah itu adalah sesuatu yang apa? Yang terbangun di atasnya yang lainnya. Itu namanya kaedah, pondasi. Paham belum? Antum tahu pondasi enggak antum? Tahu pondasi? Nah, biasanya orang bangun rumah itu di atas pondasi atau di bawah pondasi? Di atas pondasi. Lah kalau bangun rumah di bawah pondasi bagaimana? Remuk nggak? Hah? Hancur nggak kira-kira? Hancur terbalik. Bagaimana orang bangun rumah di, bawah pondasi? Paham ya? Ada pondasinya dia bangun rumah di bawahnya pondasinya di atas. Terbalik enggak? Terbalik. Maksudnya bagaimana? Ini sekedar menjelaskan bahwasannya yang namanya kaidah itu mirip dengan usul itu loh. Mirip dengan usul, yaitu apa? Sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Kal asli lil jidar. Seperti pondasi untuk tembok alladhi yusama qaidatuh yang dinamakan dengan pondasinya. Nah, tembok ini sekarang yang antum lihat ini berdiri atau enggak Ibrahim? Berdiri di atas apa? Pondasi. Paham belum? Nah, kalau pohon ada pondasinya, pondasi pohon. Ada pondasinya pohon. Nah, ada kan akar-akarnya itu kan pondasi. Nanti setelah meninggi, eh, tertabanglah itu ranting-rantingnya. Paham belum? Nah, coba kalau seandainya eh, tanpa pondasi, tanpa akar-akar, kira-kira tumbuh nggak cabang-cabang ranting tumbuh nggak kira-kira? Nggak tumbuh, mati, layu kan itu. Nah, seperti itu. Itu sekedar pendekatan pemahaman saja. Jadi sudah paham soalnya ya, kaidah sama usul tuh mirip-mirip. Sesuatu yang dibangun di atasnya cabang gitu ya. Sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Al-usula atfu bayanin lil qawaid au na'tun. Al-usula di sini atau bayan. Nah, untuk apa? Untuk lafaz qawaid atau na'at. Sudah kita lewati ya. Dalam ilmu apa? Ilmu nahwu atau bayan sama na'at. Paham ya? Wal ma'na anna al-qawaidah hiya al-usul. Maknanya kaidah itu ya usul itu loh. Ai usulul ilmi. Kaidah-kaidah itu adalah apa? Landasan pokok, dasar pokok ilmu. Jadi aslun itu kalau kita terjemahkan di sini bisa landasan pokok, bisa dasar pokok. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yaitu landasan pokok ilmu itu ya apa? Dikenal dengan apa? Al-qawaid ini. Faham salah ya? ayo Lakin qad tajidu fi hadil mandumah asya' laysat al qawaid walakinnaha dhawabit. Nah, ini tambah pusing lagi. Tapi enggak masalah, kita lanjutkan. Akan tetapi kamu terkadang menjumpai dalam pantun ini sesuatu yang dia itu bukan kaidah tapi dhawabit. dua bit itu semacam kaidah tapi ketentuan artinya. Paham ya? bit itu ketentuan. bitnya seperti ini loh. Kaidahnya seperti ini loh. Mirip memang mirip. Cuman apa? Beda gitu loh ya. Nah, seperti inilah yang dikenal oleh para ulama sesuatu yang ghamut. Apa ghamut itu? Rumit Sulitnya enggak, cuman rumitnya itu loh, membedakannya itu. Apa sih dobit, apa sih kaidah itu loh. Kita katakan mirip, memang mirip. Nah, mirip. Nah, barakallahu fikum kaidah kan jelas. Kalau dobit itu ketentuan. Paham ya? Semacam patokan gitu ya. Mirip memang mirip. Nah, tapi apa? Beda, kita lihat. Fayuqal al-hukmu al aghlab. Contohnya, menghukum sesuatu itu berdasarkan aghlabnya kebanyakannya. Paham belum? Al-hukmu al aghlab, kebanyakannya. Contohnya gini Nah, di situ ada orang sunni salafi ngumpul-ngumpul sama orang pejudi pemabuk. Ketika kita menghukumi mereka semuanya orang jelek. Mereka semuanya orang jelek, orang ahlu ma'asi, pelaku maksiat. Padahal ada orang sunni salafi di tengah-tengah itu. Kita menghukuminya keliru enggak kita menghukumnya? Gini, terolah. Di lapangan, paham ya? Dijumpai para penjudi pemabuk sekitar seribu orang. Sunni salafinya tiga orang, lima orang di situ, di tengah-tengah itu juga. Paham ya? Nah, di tengah-tengah lapangan tadi itu, nggak tahu ngapain gitu ya. Akhirnya kita hukumi semua itu orang pelaku maksiat di situ. Nah, semuanya pelaku maksiat di situ. Nah, kita menghukumi seperti itu keliru nggak? Dalam keadaan seperti itu keliru nggak? Nggak keliru karena kita hukumi secara akhlaknya kebanyakan memang ahli maksiat itu. Kalau seandainya ada orang sunni salafi di situ baru dikecualikan. Hukum asalnya kita keliru karena menghukumi akhlaknya kebanyakannya gitu ya. Naam. Juga apa kaidah yang sering antum jumpai apa dobit-dobit ketentuan yang lainnya? Al-hukmu 'ala dhahir. Menghukum sesuatu sesuai dengan apa? Zahirnya. Jadi kalau antum misalkan jumpai orang dia ngaku sunni salafi kemudian kok mabuk mabuan minum-minuman keras atau berjudi antum katakan antum ini enggak layak menjadi sunni salafi. Lah kenapa kok mabuk mabuan Kok berjudi? Ya? Ini hukum sah dohirnya kan itu. Anas sunni salafi ini. Anas sunni salafi. Iya, kalau sunnah salafi buktikan, tunjukkan itu loh. Kan itu. Jadi dohirnya itu nggak salah kalau kita menghukumi orang secara apa? Dohirnya. Justru itulah yang dijadikan patokan dobitnya itu ketentuannya. Al-hukmu 'ala syai' far'un an itu juga kaidah juga. Mirip dengan dobit sebenarnya. Fa fa ghalibu ma fi hadhil mandumah qawaid. Kebanyakannya di dalam pantun ini kaidah-kaidah. Wa ulhiqat biha wa alhaqtu biha ba'd ad-dawabit. Dan aku ikutkan dengannya sebagian Dhabit ketentuan-ketentuan. Wa huna yajibu an na'rifal farqa bainal qa'idah wa bainad dhabit ini. Di sini wajib kita mengetahui perbedaan antara kaidah dan perbedaan antara dhabit. Apa itu kaidah? Al-qaidah ibaratun an jumlatin minal qaul tashmal anwa'an minal ilm. Mirip, antum perhatikan baik-baik, mirip ini ya. Kaidah itu suatu ungkapan suatu ungkapan tentang enam suatu ungkapan tentang kalimat berupa ucapan yang mencakup enam berbagai macam jenis ilmu. Itu namanya kaidah. Pahamnya? kaidahnya apa kaidahnya Semua hewan laut itu halal kecuali yang apa? membahayakan itu kaidah mencakup semua ilmu di situ banyak ilmu gitu loh. Berbagai macam jenis ilmu intinya hewan laut halal itu. Kalau dhabit kita lihat dhabit. Wa dhabit ibaratun an jumlatin minal qaul. Dhabit itu suatu ungkapan tentang apa? Nah barakallahu fikum ucapan secara global, anak ngartikannya kalimatnya keliru ya, global yang benar ya. Jumlah itu kadang maknanya jumlah itu global. Bukan rincian. Kita lihat ulangi lagi kaidah tadi. Ibaratun an jumlah minal qaul, suatu ungkapan tentang apa? Tentang na barakallahu fikum ucapan yang global, tasmal anwa'in minal ilm. Ngartikannya gitu ya, ucapan yang global yang mencakup berbagai macam jenis ilmu. Belum? Nah, semua hewan laut halal kecuali yang berbahaya. Global enggak itu? Global kan? Enggak dirinci kan? Nah, itu maksudnya mencakup berbagai macam jenis ilmu itu. Sedangkan dhabit ibaratun an jumlatil qaul. Dhabit itu suatu ungkapan tentang apa? Ucapan yang masih global, tashmal Afro dan minal ilm. Mencakup individu-individu ilmu yang ada. Jadi ada jenis, ada individu. Mana yang lebih umum? Jenis lebih umum, individu itu lebih apa? lebih apa? khusus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Ayo. Jadi kalau jenis itu lebih umum, kalau individu lebih khusus. Contohnya gini. Rajulun. Rajulun jinsun, jenis laki-laki. Mencakup Muhammad, Saleh, Mahmud, Hamid, Zubair, Jabir. Mencakup semuanya. Itu namanya apa? Jenis. Nah, di bawah jenis itu ada afrod. Tahu afrod enggak antum? Afrod itu individu per orang gitu loh. Paham ya? Jabir termasuk rajul bukan? Ewa. Zubair rajul bukan? Ewa. Hamid rajul bukan? Ewa. Mahmud rajul bukan? Nah, itu namanya afrod, afrodul jins. Afrodul jinsi. Individu jenis tersebut. Paham ya? Fatimah rajul bukan? Bukan karena beda afrod. Kalau afrodnya Fatimah masuk dalam apa? Imro'atun. Paham ya? Itu namanya jenis. Imro'atun jenis. Rajulun jenis. Paham ya? Farasun kuda, jenis bukan? Kuda jenis bukan? Jenis atau kuda ini sudah masuk afrod? Afrod dari hewan. Paham ya? Kan ada hewan ada dua hewan yang berbicara, hewan yang tidak berbicara. Menurut ahli mantik ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi gini aja. Hewan secara global Nah, hewan ini kan jenisnya, jenis hewan. Paham ya? Mencakup ada kuda, ada serigala, ada singa, ada unta, ada sapi, ada lembu, ada kerbau. Paham ya? Ada kambing juga kan? Nah, itu. Nah, di bawah kuda itu ada afrod namanya. Individu kuda itu. Ada kuda yang warna merah, warna hijau, warna kuning, warna eh barakallahu fikum, blonteng. kan loreng itu ya. Nah, macam-macam. Nah, itu namanya afrod namanya afrod. Jadi antum paham itu ya nanti biar nggak bingung. Nah di sini dobit itu adalah ungkapan yang masih global, ungkapan tentang ucapan yang global yang mencakup afrod dan minal ilm, yang mencakup apa? Nah barakallahu fiikum individu-individu ilmu. Jadi lebih lebih tipis lagi. Fadobitnya kuno fi alatan wahidah ya kan? Tipis. Dobit itu terjadi pada satu permasalahan. Lakin yadbut afrodaha tapi satu permasalahan tersebut mengikat individu-individu permasalahan tadi. Misal antakul seperti apa? Seperti engkau ucapkan ya jari riba fikuli makil. Terjadi riba setiap yang ditimbang. Paham ya? Setiap yang ditimbang. Maksudnya bagaimana? Ini kan lafadznya seakan-akan dobit itu ya, ketentuan itu ya. Ketentuannya setiap yang yang ditimbang itu ada ribanya. Kalau tidak sesuai dengan timbangannya itu. Hada dhabitun ini ketentuan. Li'annahu innama yajma' afrodan fi sya'in mu'ayyan. Maksudnya apa? Hanya saja dia itu mengumpulkan individu-individu pada sesuatu yang tertentu. Ya, berarti lebih khusus kalau dhabit ini. Fahamnya gitu ya? Dhabit lebih khusus, lebih tipis, lebih apa? Lebih detail lagi itu istilahnya. Kalau kaidah ini lebih umum. Kita lihat lagi. Lakin al-qa'idata an taqul, akan tapi kalau kaidah kamu katakan kullu aminin fa qawluhu maqbul ini. Setiap orang yang terpercaya ucapannya diterima fitalaf dalam masalah apa Di dalam masalah na barakallahu fikum rusaknya suatu barang. Paham belum? Jadi ucapan orang yang terpercaya itu diterima fitalaf di dalam masalah apa? Di dalam masalah rusaknya suatu barang. Maksudnya bagaimana? barang rusak, ada orang terpercaya. Pak, si fulan ini si A ini merusakkan barangnya. Yang ngomong ini orang terpercaya, diterima nggak ucapannya? Diterima. Padahal berkaitan masalah barang orang lain. Faham maksudnya? Seperti itu. Hadza yashmal asya' akasirah min anwa'il mukhtalifah fil ilm. Ini mencakup perkara yang sangat banyak, berbagai macam jenis yang berbeda-beda dari ilmu yang ada. Fa wal al farqu bainal qa'idah wadh-dhabit wa huna naqul ightanimu al usuli. Inilah perbedaan antara kaidah dan dhabit di sini kita katakan, kami katakan, nam carilah kaedah-kaedah usul. Nam Carilah ya? kaedah-kaedah usul. Naam. Qalu faman tafuthu yuhramul wusula. Tafuthu fi'lu syarat madzum. wa yuhram jawab syarat madzum aidan. Ini kembali ke jawazim. Masalah nahmu. Jadi antum pahami langsung. Lakinna lakin hurrika bil kasri tiqa'is yang, Tapi diharapkan dengan kasrah karena bertemunya dua sukun. Mana itu? Yang diharapkan dengan kasrah yuhramil wusula yuhram aslinya wusula yuhramil wusula mimnya di itu lil istakinan bertemu dua sukun man tafuthu ai hadil qawaid wal usul falam yutrikha maksudnya apa barang siapa yang tidak mendapatkan kaidah-kaidah dan landasan pokok ini dasar-dasar pokok ini yuhramul wusula niscaya dia diharamkan untuk sampai sampai kemana ay yamna'ul wusul ilan maksud akan apa? terhalang-halangi untuk sampai kepada apa yang dia inginkan wahwa al-ilm. Jadi ilmu itu nggak akan sampai kalau antum nggak paham usul. Jadi usul itu penting, jangan sampai antum sepelekan ya, usul itu penting. Hafalkan usulnya, nanti antum akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali. Dengan usul itu, yang lainnya cabang-cabang itu dimasukkan ke situ. Naam. Kita lihat situ. kau hadhihi qa'idatun 'indal ulama yaqulun man hurimal usul hurimal usul itu. Antum garis tidak masalah itu ya, ini hafal aja. Man hurimal usul, hurimal usul. Barang siapa yang diharamkan usul, niscaya dia diharamkan untuk sampai. Wasadaku dan benar ucapan para ulama tersebut. Lidzalika yanbaghi lana an nahrisa ala ma'rifatul qa'id. Oleh karena itu selayaknya bagi kita semuanya untuk semangat, untuk semangat mengetahui kaedah-kaedah. wa ala ma'rifati ma tadammanathu. Ma tadam ma tadam ma itu ma tatadammanahu tatadammanahu na'am dan juga semangat untuk mengetahui apa yang terkandung dalam kaidah tersebut wa anna tabahas fiha dan hendaknya kita mencari membahas pada kaidah-kaidah tersebut wa annas'ala man huwa a'lam minna hatta nahsula 'ala al-maqsud minha biniyatin wa ikhlasin wa husni ada'in dan hendaknya kita bertanya kepada orang yang lebih tahu daripada kita sampai kita bisa apa? Bisa meraih apa yang kita inginkan dengan niatan dan keikhlasan dan bagus di dalam mencari. Li'anna min mantafuthu, li'anna mantafuthu tafuthu al-usul ya'khudhu al-ilm mas'alatan mas'alatan duna an yakuna lahu aslun yabni alai Dikarenakan barang siapa yang terluputkan usul, enggak faham usul, enggak punya kaidah, enggak punya dasar pokok, dia akan mengambil ilmu satu permasalahan-permasalahan, permasalahan demi permasalahan tanpa punya landasan, tanpa punya landasan yang dia membangun di atasnya, fayakhthal ilmuhu. Niscaya apa? Ilmunya akan teruraikan, ilmunya akan terlepas, wa yatabaddad fikruhu dan pemikirannya akan apa? bercabang. Paham ya? Karena dia enggak punya landasan pokok tadi itu. Wa yansahadil masail dan dia akan lupa apa? permasalahan ini. Amal aslu fayabni alaihi ghairahu wa tafarra alaihi asya' katsirah. Adapun landasan pokok, dasar pokok, maka dia akan bisa membangun yang lainnya di atasnya dan akan bisa mencabangkan enam perkara-perkara yang banyak di atas apa? landasan pokok tersebut. Wal alif fi qawli al usula, ada alif itu enggak? Ada alif itu ya. Fi qawlihi wal usula lil itlaq. Ai lil itlaqir rawi. Rawi itu adalah apa? huruf akhir dalam pantun. Rawi bukan rawi, rawi. Ini adalah huruf akhir dalam pantun. Jadi kalau pantun itu kan huruf akhirnya ada itu ya. Itu kenapa? Dikasih alif situ dalam rangka untuk apa? Nah, mengulang-ulang huruf akhir pantun biar sama. Antum lihat sebelumnya itu. mil qawaidal usula. Ada alif kan? Faman tafuthu yuhramil usula. Alif alif. Biar sama gitu loh. Dalam pantunnya seperti itu. Ya enggak? Nah, i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syaka anka waddaran wa yakshiful haqali dil qulubi wa yusilul abda illal matlubi. Antum lihat itu urut-urutannya. Sukun sukun, kasrah kasrah itu namanya apa? Namanya rawi. Paham ya? Namanya rawi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya na fikum tujuannya itlaq rawi itu adalah apa? Agar menyatukan pengulangan apa huruf akhir pantun sama gitu loh. Faham maksudnya? Naam. Wahada mustakmalun, musta'malun mustakmalun musta'malun fil Yang seperti ini kebanyakannya digunakan dalam pantun. Jadi kalau pantun itu kalau bahasa kalau sukun disukun, kalau kasrah dikasroh, fathah difathah Jangan semua disukun. Paham ya? Karena untuk memperindah lantunan pantun tadi itu. Faham, insyaallah? Abdul Aziz? Ayo. uh, alhamdulillah faham, Faham belum? Jadi kalau baca pantun yang sukun disukun, yang fathah difathah yang kasrah dikasroh. Tujuannya agar apa? memperindah lantunan pantun tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam wa rabbil alamin.